seorang itu mesti keluar dari rumahnya Eh naam. Apalagi hanya disebabkan karena hanya mau menuntut ilmu-ilmu dunia. Ya. Seperti yang sekarang ini kita saksikan banyak di madaris wal jami'at, sekolah-sekolah dan demikian pula di kampus-kampus yang mana bukan perkara yang uh, tersamar lagi oleh kita ikhtilat yang terjadi di antara laki-laki dan para wanita bercampur baur di antara mereka wallahu musta'an bahkan di antara mereka yakni bukan merupakan perkara yang yang asing lagi bagi mereka bersalaman di antara laki dan wanita yang bukan mahram enam eh, bahkan duduk berdampingan di taman-taman dan seterusnya enam bahkan sudah banyak yang terjadi hubungan seksual di luar pernikahan antara para pemuda dengan para pemudi. Ini tentunya sangat menyakitkan hati kita. Ini disebabkan karena mereka meninggalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menjelaskan tentang bahayanya para wanita. Naam. Dan kemudian dari pemahaman yang kedua beliau mengatakan sepantasnya pula bagi para lelaki untuk menundukkan pandangan. Ya. Di mana menundukkan pandangan ini bukan hanya terhadap seorang yang membuka aurat, tapi bahkan terhadap para wanita yang mereka telah menutup auratnya. Yang mereka telah berhijab dan berjilbab yang syar'i, maka hendaklah mereka menundukkan pandangan pula dari darinya dan dari pakaian-pakaian mereka. Walaqad hasama syar'u tuaddi ilal bin nisa dan sungguh syariat ini telah menutup setiap perkara yang mengarahkan yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam fitnah terhadap para wanita. Naam, yaitu syariat ini telah menjelaskan segala kita apa segala perkara yang kira-kira di situ ada pintu yang bisa menyebabkan seorang laki itu terjerumus ke dalam fitnah wanita maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang demikian ini tidak diperbolehkan. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah para wanita melakukan berdasarkan apa yang diperintahkan Allah kemudian dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ma Di antaranya apa yang berikut ini. Yang pertama, rawa Abu Dawud telah meriwayatkan Abu Dawud As-Sajastani min tariqi Musaddad dari jalannya perahu yang bernama Musaddad bin Musarhad qala akhbarana Yahya beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Yahya qala anba'ana Thabit bin Umarah beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Thabit bin Umarah Qala haddatsani Gunaib bin Qais telah mengabarkan atau telah memberitakan padaku Gunaim bin Qais an Abi Musa dari Abu Musa Abdullah bin Qais al ashari ini sahabatnya anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda idza sta'taratil mar'atu Apabila seorang wanita ista'tarat menggunakan iter, menggunakan parfum. Famarat lalu kemudian dia keluar ya dari rumahnya alal kaum dan dia melewati satu kaum yang ini bukan mahramnya melewati satu kaum ajnabiyin liyajidu rihaha agar kemudian mereka ini, kaum ini, mereka mendapatkan bau dari wanita tersebut yang telah memakai parfum. Nah, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai parfum menggunakan harum-haruman dan dia melewati satu kaum sehingga mereka mendapatkan baunya, mencium baunya. Fahiya kada wa kada. Maka wanita ini demikian dan demikian. kaulan syadi dan Rasulullah mengucapkan satu perkataan yang sangat pedih sekali. Ya. Ini di dalam riwayat Abu Daud. Kalau di dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan oleh sahabat yakni zaniyah. Yaitu bahwa wanita ini dianggap sebagai seorang penzina. Hanya keluarnya dengan menggunakan parfum saja. Dianggap dia sebagai wanita jalang, wanita penzina. Maka di sini ikhwani wa akhwati fillah azakumullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau betul-betul melarang seorang wanita untuk keluar dari rumahnya dalam keadaan dia mempunyai sesuatu yang bisa menjadikan fitnah bagi para laki. Di antaranya parfum. Ini banyak sekarang dari kalangan para wanita. Bahkan justru mereka tidak merasa enak begitu kalau keluar tanpa memakai parfum. Ya, apalagi untuk pergi ke pasar, ya, untuk pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, untuk pergi ke tempat-tempat pesta waliyadzubillah, untuk berziarah ke rumah orang lain, kita tidak mendapatkan seorang wanita pun kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka keluar ini melainkan mereka menggunakan parfum. Mereka menggunakan wangi-wangian, mereka menggunakan harum-haruman. Bahkan mereka berbangga-bangga dengannya. Ya. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mencari parfum mana yang paling harum untuk dipakai keluar rumah. Ini fitnah yang sangat besar. Padahal mereka muslimat. Ya. Bahkan di antara mereka terkadang ada yang memakai kerudung, masya Allah. Begitu keluar, dia sudah mencampur tubuhnya itu dengan parfum. Dia telah menyemprotkan pakaiannya itu dengan parfum. Sehingga begitu keluar, dicium satu aja seorang lelaki, ajnabi, yang mencium baunya sudah tergolong ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yakni zania. Dianggap seorang wanita ini sebagai wanita penzina. Hadis ini hadis Hasan, kama fi Sahihil Musnad. Sebagaimana di dalam Sahih Al Musnad karangan Syekh Muqbil rahimahullah taala. Wa al Imam Muslim dan berkata Imam Muslim rahimahullah Haddatsana Harun bin Sa'id Al-Aini telah memberitakan pada kami Harun bin Sa'id Al-Aili. Qala haddathana Ibnu Wahab. Telah memberitakan pada kami Ibnu Wahab. Qala akhbarani Makhramah. Telah mengabarkan kepada kami Makhramah an abihi dari ayahnya an Busr bin Sa'id dari Busr bin Sa'id anna Zainab ats bahwa Zainab Ats-Tsaqafiyah ini sahabiyah kanat tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala bahwa beliau bersabda idza syahidat ihdaqunnal isya'a apabila salah seorang kalian wahai para wanita hendak menyaksikan sholat isya maksudnya hendak melaksanakan sholat isya di masjid secara berjamaah apabila salah seorang kalian hendak hadir pada sholat isya di masjid kaum secara berjamaah fala tatayyab tilkal lailata maka janganlah dia bertatoyub menggunakan tip menggunakan parfum pada malam itu. Nah, artinya apa? Kalau kemudian dia sudah menggunakan parfum, ya, pada malam tersebut, begitu dia hendak minta izin keluar kepada suaminya untuk berangkat ke masjid, dalam keadaan dia sudah menggunakan harum-haruman, maka wajib atas suaminya untuk mencegah, tidak boleh. Karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Fala tatayyab jangan seorang wanita itu menggunakan parfum. Menggunakan wangi-wangian, harum-haruman ketika dia keluar untuk melaksanakan sholatul isya. Ini untuk melaksanakan ibadah ya kawan. Dalam rangka untuk melaksanakan ibadah saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan harus dengan syar'i kalian keluar rumah. Apalagi untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Naam. Bahkan pernah Rasulullah ketika Abdullah bin Umar membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tanau ima Allahi masajid Allah." Jangan kamu mencegah hamba-hamba Allah, para wanita untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu mencegah mereka. Kalau mereka sudah meminta izin kepada suaminya untuk keluar ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, seorang suami tidak boleh ya, menolak perizinan dari istrinya tersebut untuk keluar melaksanakan ibadah. Ini pada asalnya. Sehingga pada waktu itu ada anak dari Abdullah bin Umar. Dia mengatakan ketika mendengarkan hadis Rasulullah ini, wallahi na'uhunna. Demi Allah kami akan melarang para wanita untuk keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat di masjid. Dihina, dicaci maki oleh Abdullah bin Umar Sampai Abdullah bin Umar mengatakan kepada Bilal, anaknya ini, saya mengatakan kepada kamu bersabda Rasulullah, kamu mengatakan saya akan mencegah mereka. Ya, secara zahir ini menyelisihi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun maksud Bilal baik karena pada waktu itu para wanita penuh dengan fitnah. Kalau mereka keluar rumah akan menimbulkan fitnah. Tapi jangan dia membantah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan ketegasan dari Rasulullah tidak boleh seorang suami melarang seorang istri yang hendak keluar untuk melaksanakan sholat di masjid. Tapi dengan persyaratan. Kalau dia menggunakan parfum tidak boleh. Wajib bagi suaminya untuk mencegah. Kalau dia tidak menutup auratnya tidak diperbolehkan. Wajib bagi suaminya untuk mencegah. Istrinya tersebut keluar untuk melaksanakan sholat. Ini untuk melaksanakan ibadah. Bagaimana kalau untuk keluar ke tempat-tempat yang lainnya, keramaian, ikhtilat dan seterusnya, lebih keras lagi dan tentunya tidak diperbolehkan yang demikian. Wa qala rahimahullah dan berkata pula rahimahullah yaitu al-Imam Muslim Haddatsana Yahya bin Yahya telah memberitakan kepada kami Yahya bin Yahya wa Ishaq bin Ibrahim dan Ishaq bin Ibrahim Qala Yahya. Berkata Yahya, akhbarana Abdullah ibn Abdullah ibn Abdullah. Eh Abdullah ibn, ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Farwa. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Farwa an Yazid bin Khusayfata dari Yazid bin Khusaifah an Busar bin Sa'id dari Busar bin Sa'id an Abi Hurairah taqala dari Abu Hurairah beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyumam ra'atin siapapun dari kalangan para wanita ya kalangan para wanita. Ini menunjukkan bahwa larangan ini terkhusus bagi para wanita saja. Adapun laki-laki dianjurkan keluar dengan memakai parfum. Bahkan sunnah untuk melaksanakan ibadah dengan menggunakan parfum. Naam, apalagi pada hari Jumat mendapatkan keutamaan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Jadi lafat ini hanya dikhususkan pada para wanita saja. Ayu ma'atin siapapun dari kalangan para wanita Asobat bakuran, ya yang mengenai dirinya itu dengan bakur. Bakur itu harum-haruman yang yang dibuat dari asap itu apa namanya Hah? Ya semacam dupa. Hah? Itu orang-orang Arab. Ya. Apalagi kadang pada hari Jumat kebanyakan mereka itu masang di masjid Bakhurin. Naam. Jadi harumnya itu menyebar di ruangan tersebut. nah Dan terkadang seorang kalau mau mengharumkan dirinya ya, dupa itu ditaruh di lantai lalu kemudian dia berdiri di atasnya. Jadi masuk ke dalam Semuanya itu sampai ke dalam tubuhnya. Masuk semua. Ya? Apa? Gaharu. Ah, yes. Itulah. Kayu gaharu itu. nah Itu dupa. Bukhur. Ya. Kalau mau mengharumkan itu seperti itu kadang. nah Nah, itu juga yang biasa yang dialami oleh uh, penganten. Penganten uh, Arab nggak tahu kalau di Indonesia itu begitu mereka. Jadi diharumkan semuanya. Ya, dengan cara ditaruh di bawah lalu kemudian dibiarkan harum-harumnya itu semua naik ke ke tubuhnya dan ke pakaiannya. Nah, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapapun dari kalangan wanita yang terkena bukhur, ya, wangi-wangian yang harum itu dengan asap itu, fala tashhad ma'ana maka janganlah dia hadir bersama kami al-isya al-akhirah pada sholat isya nah bukan berarti pada sholat sholat yang lain boleh nanti akan disebutkan insyaallah Allah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada sholat isya yang akhir nah apakah boleh pada sholat-sholat yang lainnya Waqat rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Nomor hadis 870 bersama Fathul Bari. Haddatsana telah memberitakan kepada kami Yahya bin Qaz'ah. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Telah memberitakan pada kami Ibrahim bin Sa'ad Anis Zuhri dari Az-Zuhri an Hindin bintil Harith dari Hind bintil Harith an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dari Ummu Salamah ini sahabatnya Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridhoinya beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sallama apabila beliau mengucapkan salam dalam sholatnya, ya, ini dalam sholat berjamaah, beliau sudah mengucapkan salam, komen nisa, maka berdirilah para wanita. Jadi pas setelah Rasulullah mengucapkan salam, ini para wanita langsung berdiri mereka. Hina yakdi taslimahu ketika Rasulullah selesai mengucapkan salamnya. Wayam kutuhua sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal sejenak di situ fi maqamihi di tempatnya yasiron ya sesaat tinggal sesaat qabla ayyakuma sebelum beliau berdiri nah jadi sebelum beliau berdiri kenapa karena membiarkan para lonceng di belakang mereka pulang terlebih dahulu nah sebelum beliau berbalik menghadap para makmum maka beliau tinggal senyap menghadap kepada ya, ke kiblat nah qala nara wallahu alam beliau berkata ini wallahu alam tidak jelas. Saya belum merujuk kepada Fathul Bari. Ini yang mengatakan beliau berkata, apakah yang berkata di sini uh, Az-Zuhri? Sepertinya yang dimaksud di adalah Zuhri yang menafsirkan kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak langsung berbalik. Ya, tidak langsung berdiri dari tempatnya. Lalu beliau mengatakan, "Nara kami berpendapat wallahu alam anna dzalika bahwa yang demikian itu karena likai yang sarifan nisa. Agar kemudian para wanita itu mereka berbalik, mereka pulang, ya keluar dari masjid. Qabla ayudrikahunna ahadun minar rijal. Sebelum salah seorang dari kalangan para lelaki itu mendapati mereka. Jadi dibiarkan mereka dulu berangkat pergi mereka itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik dan meninggalkan tempat sholatnya tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berupaya untuk menghindari yang adanya berdesak-desakan antara laki-laki dan para wanita. Bahkan hadis yang pernah kita bacakan pada waktu itu, para wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka itu mengambil pinggir-pinggirnya jalan. Nah, agar tidak berdesakan dengan para perlaki. Nah, fal muzahamatu bainan nisa'i war rijal min asbabil fitnah. Maka berdesak-desakan antara wanita dan lelaki ini salah satu dari sebab-sebab fitnah. Walihada oleh karena itulah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yazbutu fi makanihi qalilan. Beliau tinggal di tempatnya sejenak. Wa kata man ma'ahu minas sahabah. Demikian pula orang yang bersamanya dari kalangan para sahabat. Kama ja'a riwayatin ukhra sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat yang lain lil Bukhari yang diriwayatkan pula oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah pada nomor hadis 866 wa kana niswatu yaqumna mubasyaratan ba'da taslim para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bangun langsung meninggalkan masjid setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ya zikirnya nanti mereka lakukan sambil jalan agar tidak terjadi ikhtilaf nah ya tidak terjadi saling tunggu menunggu. Kalau di zaman sekarang, billah, ya para wanita bahkan lebih lama dari laki-laki untuk berzikir di masjid. Nah, memperlama diri untuk tinggal di masjid. Ya. Bahkan itu pula para wanita terkadang menunggu pula para laki yang mereka keluar masjid, lalu mereka pun bersama-sama keluar masjid sehingga terkadang terjadi bercampur baur berdesak-desakan antara laki-laki dan wanita wallahul musta'an. Dan tentunya ini adalah perkara-perkara yang kita ingkari yang telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi zamanina dan pada zaman kita sekarang ini asbahal ikhtilatu fi min minal a'mal. Banyak sekali terjadi pencampur bauran ikhtilaf dalam banyak daripada amalan-amalan dan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan. Fil madaris baik di sekolah-sekolah, Allahul musta'an kita melihat bagaimana keadaan sekolah. Wal jamiat, keadaan kampus-kampus. Itu bahkan tidak malu duduk bersama perempuan yang bukan mahram. Ya. Tidak malu para wanita itu menampakkan auratnya. Tidak malu para wanita itu berpakaian yang minim. Tidak malu para wanita untuk berjabat tangan dengan para laki. Duduk berdampingan dengan para laki. Ya. Bahkan dianggap orang-orang yang menghindarkan diri untuk bergaul dengan para wanita ini dianggap ya orang yang tidak mampu untuk melakukan pergaulan, kuper kurang pergaulan kata mereka. Subhanallah, ya. Ketinggalan zaman kata mereka. Alhamdulillah biarlah kita ketinggalan zaman. Biarlah kita kembali ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita kembali sebagaimana apa yang mereka katakan, kita kembali ke zaman unta itu lebih afdal daripada kembali ke zaman parabola. Nah, kita kembali ke zaman Rasulullah yang mereka hidup dalam suasana ibadah Wallah, kenapa? Apa yang menyebabkan mereka ini lama kelamaan semakin berkembang kemaksiatan mereka? Tidak lain disebabkan karena banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar. Ya. Elektronik yang semakin berkembang akan menyebabkan kemaksiatan itu semakin berkembang pula. Coba lihat keadaan sekarang ini, kawan. Telepon pun akan bisa menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, telepon pun sekarang dijadikan sebagai alat untuk melakukan pergaulan antara laki-laki dan wanita. Nah, menghubungkan antara si fulan dan fulana dengan telepon, ya. Bahkan menggunakan tarif-tarif tertentu semenit sekian. Iya. Nah, sudah itu bertambah lagi. Televisi, waliyadzubillah. Bahkan waktu itu saya pernah saya naik mobil itu bersama orang-orang Yaman di Ma'rib. Ma'rib ini masih tempat Badu kampung, jauh dari perkotaan. Subhanallah, itu listrik mereka pakai listrik sendiri. Jadi pakai mesin sendiri untuk menyalakan. Mereka tidak mengenal namanya televisi, mereka tidak mengenal tidak mengenal sama sekali. Walaupun di antara mereka ada yang bermain musik itu pun ya musik-musik yakni dari radio apa. Televisi mereka tidak kenal. Nah, begitu pernah ada seorang yang datang dari kota Membeli televisi, mungkin televisinya televisi tidak warna lagi. Nah, yang sudah kuno menurut kita. Orang ini menaikkan di atas angkot, ya. Kalau angkutannya di sana itu yakni open cup di belakang, jadi kita rombongan di belakang itu semua. Jadi ya duduk apa adanya lah, ada yang berdiri, ada yang duduk. Nah, nah di situ ada orang yang datang naik di atas mobil itu dengan bawa televisi. Nah, Lalian di perjalanan kita sambil orang-orang ini orang-orang Badui ngomong-ngomong. Kemudian ada salah seorang dari mereka bertanya, "Apa ini?" Kata laki-laki ini ada televisi. Ini televisi. Oh, wallah ada ladzi dammar sya'bal jaman. Inilah yang menghancurkan masyarakat zaman. Ini orang Badu. Bukan penuntut ilmu, orang ya nih, adi, orang awam. Ya, mengetahui kerusakan daripada televisi tersebut. Bahayanya. Subhanallah. Bertambah lagi sekarang ini. Komputer. Disertai dengan internet. Waliyahzubillah. Mafasid. Ya, kemudaratan-kemudaratan. Nah, mereka sudah terbiasa dengan berbagai macam kemaksiatan sekarang ini. Waliyahzubillah. Coba lihat, bandingkan dengan keadaan mereka yang ada di kampung, bandingkan dengan keadaan mereka yang mereka itu tidak terpengaruh dengan elektronik dan perkembangan zaman seperti sekarang ini kita akan melihat situasi keislaman mereka subhanallah. Jaga. Padahal mereka itu orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Mereka paham betul bahwa perkara-perkara inilah yang akan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, ya. Di kampus-kampus, wal mustashfayat dan di rumah sakit, rumah sakit. Wa ghairiha minal amal dan yang selainnya dari amalan-amalan. Bahkan kita tidak akan mendapatkan satupun instansi pemerintah kecuali kita akan mendapatkan di sana Para wanita bekerja juga. Allahul musta'an. Fal muslimuna asbahal kathiru minhum fawdawiyyin. Maka kaum muslimin mayoritas sekarang ini sudah menjadi fawdawi orang-orang yang sudah kacau semua. Illa man rahimah rabbi kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahu yuharwiluna ba'da a'da'il Islam wa ba'da takhtitatihim wa illa Wa illa faminastitaatihim. Ayutu kisman lirijal wa kisman lilisa. Bahkan kebanyakan dari kaum muslim itu sendiri, mereka itu justru mereka berlari, mereka berada di belakang musuh-musuh Islam. Dan berada di belakang apa? konspirasi mereka. Nah, taktitot mereka, langkah-langkah yang mereka tempuh. Ini kaum muslimin sepertinya berada di belakang, yakni mengikuti langkah-langkahnya orang-orang dari kalangan musuh-musuh Islam. Wa illa padahal Faminas atihim dari kesanggupan mereka mereka mampu ayo tuh kesman lirijal kesman linisa untuk memberikan kelas ini kelas khusus untuk laki-laki dan ini kelas khusus untuk para wanita memungkinkan ini nah adapun para wanita yang mengajarkan adalah dosen dari kalangan para wanita dan laki-laki yang mengajarkan adalah dosen dari kalangan laki-laki memungkinkan yang demikian ini nah tidak perlu kemudian seorang harus mencampur adukan tapi tidak mereka anggap ini adalah sesuatu yang aneh. Mereka anggap ini adalah sesuatu yang ekstrim. Mereka anggap bahwa ini adalah Islam garis keras, militan dan seterusnya. Nah, padahal ini semata-mata berasal dari Islam, dari Islam yang hakiki yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, wala yakulu ahadun jangan lagi ada orang mengatakan ana niyati toyibah. Saya niat saya baik kok. Ya, tak apa-apalah saya masuk kuliah. Ya, niat saya kan baik nanti untuk memperjuangkan Islam. Ya, wala ubali bil ikhtilat. Saya tidak peduli dengan ikhtilat. Saya juga tidak terpengaruh dengan orang. Oh, kamu sudah tidak jadi laki-laki lagi kalau sudah tidak terpengaruh. Ya, karena ada yang mengatakan seperti ah, saya sudah tidak terpengaruh lagi. Biasa aja saya lihat itu perempuan. Dipertanyakan kelaki-lakiannya seperti ini. Aina dzukuratuk? Naam. Fitrah seorang laki-laki itu mail kepada para wanita, cenderung kepada wanita. Kalau sudah tidak punya syahwat lagi, ya berarti dipertanyakan kamu itu. Ya. Karena sudah keseringan mungkin. Waliyadzubillah. Karena sudah terbiasa dengan fitnah. Sehingga terkadang ada orang berdalil, wah ini kan untuk bermanfaat nanti untuk Islam. Ya, untuk kepentingan Islam nanti dan kaum muslimin. Ya nggak apa-apa saya masuk. Eh, istilah, ya insya Allah saya tidak terpengaruh. Oh. Wahadihil maqalatu. Adapun makalah yang seperti ini, la tasduru min qalbin tayyibin wa niyatin tayyibah. Itu tidaklah muncul dari, muncul dari suatu hati yang baik dan niat yang baik. raddu alaiha min wajhain. Dan bantahan terhadap makalah yang seperti ini dari dua sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, kita bantah mereka anna niyata tayyibata taqumu baqiyatil jawarih. Ya. Atau anna niyata tayyibata tuqawwimu baqiyatil jawarih. Bahwa niat yang baik itu itu akan membetulkan jasmani kita. Ya. Niat yang baik itu kapan niat itu menjadi baik? Apabila dibetulkan dengan jasmani. Apabila jasmani tersebut tidak mengikuti niatnya, ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Nah, ini tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Insya Allah nanti kita akan sebutkan di sini. Kama fi sahihain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Min hadithin Nu'man ibn Bashir. Dari hadith An-Nu'man bin Bashir. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasajad fasadal jasadu kullu. Apabila baik hati tersebut, nam segumpal daging itu apabila rusak maka rusaklah jasad seluruhnya. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Nam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan sama atau mensejajarkan antara niat dengan amalan. Bagaimana kita mengetahui niat seorang itu baik apabila amalannya baik? 6. Bagaimana kita mengetahui niatnya itu jelek, rusak apabila amalnya rusak? Yang menentukan adalah hati. Sedangkan yang lain itu seperti prajurit yang mengikuti perintah raja dalam hal ini adalah hati seseorang. thayyibatu tuzhiru khair ala sahibiha. Maka niat yang baik itu akan menampakkan contoh-contoh kebaikan terhadap orang yang melakukannya ya yang memiliki niat yang baik tersebut wallahu yaqulu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, yang lain itu rugi. Orang yang tok mengatakan mereka itu beriman tapi tidak beramal soleh sama sekali tidak bermanfaat. Yang mendapatkan keuntungan orang-orang yang beriman dan wa amilu solehat dan beramal yang soleh. Maka di dalam ayat ini jelas bagi kita bahwa niat itu harus dibareng dengan al amalus soleh wa tawasobil haq dan mereka saling wasiat mewasiati dengan kebenaran wa tawasobis sobri dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Wa min ayatin kathiratin dan alangkah banyaknya ayat-ayat Allah tadullu ala annahu la budda minal amali salihi yatba'un niyyah bahwa sesungguhnya haruslah dari amalan soleh tersebut mengikuti niat seseorang ya jadi harus niat itu diikuti dengan amalan yang soleh qala al-ajurri fi syari'ati berkata al-ajurri di dalam kitabnya as syariah kitab as syariah oleh Imam al-ajurri halaman 120 Beliau mengatakan, "Fal a'malu rahimakumullah bil jawarih." Maka amalan-amalan kita dengan jasmani kita, dengan anggota tubuh kita, tasdiqun ini membenarkan ya, akan membetulkan lil iman terhadap keimanan kita bil qalbi dengan hati kita wal lisan dan dengan lisan kita. Jadi, kalau kita membenarkan dengan hati dan dengan lisan, itu belum tentu cukup dicukupkan sampai di situ saja tapi harus dia barengi dengan al-jawarih. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah, ketika mereka mentarif apa pengertian iman, iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati dan mengamalkan dengan salati dan seperti salat, was zakati wasiyam seperti zakat dan puasa, wal haji wal jihadi, wa asbahin lihadihi dan seperti haji serta jihad dan yang semisalnya, wa min nafsihi bil ma'rifati wal qawl dan dia hanya mampu dan dia meridhokan pada dirinya hanya meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan tidak mengamalkan sama sekali ya lam yakun mu'minan ini tidak menjadi seorang mukmin sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan tidak mungkin tidak mungkin ada seorang yang mengaku muslim lalu kemudian dia meyakini dalam hatinya dalam keadaan dia tidak pernah melaksanakan sholat sepanjang masanya itu tidak mungkin mustahil yang seperti ini Naam. Walam tanfa'hul ma'rifatu wal qawlu. Dan tidak bermanfaat padanya itu keyakinan dalam hatinya. Dan ucapan dengan lisannya ketika dia meninggalkan amal. Wa kana tarkuhul amala takziban minhu liimanihi. Maka ketika dia meninggalkan amalan. Ini sama saja dia itu mendustakan keimanannya. Keyakinannya. Dan ucapan dengan lisannya. Wa kana al amalu bima karena Sedangkan mengamalkan apa yang telah kita sebutkan tadi, tasdikan min huli imanihi, ini akan membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taala at taufiq Maka kita memintakan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ikhwan bahwa niat saja itu tidak cukup. Maka salah orang yang mengatakan, "Ya, yang penting niat saya baik." Nah, kita kan semua mau masuk surga, ya kan? Iya, kita semua mau masuk surga. Ya sudah, tidak usah kita saling bantah-membantah kata mereka. Sebagian dari orang-orang sufi ya, kadang mereka seperti itu. Ketika kita menampakkan suatu pembahasan khilaf, perselisihan manhaj misalnya. Ya sudahlah, jangan membahas masalah ini, masalah khilafiyah. Jangan kita pertentangkan masalah ini. Bukankah niat saya masuk surga? Kamu juga niatnya masuk surga? Ya, niat kita semuanya baik. Sudah, jangan kita permasalahkan. Siapa yang berniat baik maka sudah cukup itu. Nah, padahal tidak cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim hadis Abi Hurairah apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada jasmani kalian, bentuk tubuh, postur tubuh kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan. Tidak mencukupkan diri kepada hati saja. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memperhatikan hati dan amalan kalian. Memperhatikan hati dan amalan. Jadi barang siapa yang mencukupkan diri dengan niat saja, dengan hati saja ini tidak cukup ikhwan. Harus ada barengan, harus ditemani dengan amalan yang soleh. Ini saya kira jelas, ini yang pertama. Ya, bantahan terhadap orang yang mengatakan niat saya baik. Yang kedua, bantahannya. Hadihil maqalatu. Makalah yang seperti ini, perkataan ini. Sadiratun min kalbin mayyit. Ini berasal dari orang yang hatinya sudah mati. Ya. Sudah mati. Karena orang ya kuat. Berbeda antara orang yang tidak terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Dengan orang yang sudah terbiasa. Kalau orang tidak terbiasa begitu melihat perbuatan maksiat langsung dia astagfirullah mungkin hafalannya hilang sebagaimana yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, mungkin hafalannya akan hilang. Mungkin hafalan hadisnya akan lenyap. Tapi orang sudah terbiasa. Terkadang dia hafal Quran, matanya melotot terus itu hafalan Qurannya tidak hilang-hilang. Enak. Eh, Terkadang dia menghafal hadis, masya Allah, dia menghafal banyak hadis. Akan tetapi begitu mengalami perbuatan maksiat, walaupun dia berdekatan dengan perempuan, walaupun karena hatinya sudah mati ya sulit untuk mendapatkan hidayah merasa suatu perbuatan masih itu sudah semakin terbiasa ya memang ikhwan kalau orang sudah terbiasa itu seorang akan akan terbiasa menyangka itu adalah perbuatan yang yang yakni yang tidak terasa sama sekali terkadang kita ketika kita membahas tentang masalah e, bertemu dengan orang bukan mahram berduaan dengan orang bukan mahram ini tidak diperbolehkan sepupu kayak siapapun tidak diperbolehkan Terkadang mereka membantah, oh, masa dengan sepupu tidak boleh? Bepergian dengan sepupu masa tidak boleh? Itu sama saja dengan kakak kamu. Eh sama dengan adik kamu kata mereka. Kenapa ini? Itu karena memang sudah terjadi tradisi yang demikian. Terbiasa berkumpul dengan para kerabat yang bukan mahram mereka, terbiasa untuk saling berjabat tangan, untuk saling senyum-senyuman, untuk saling duduk bersama, berpandang-pandangan dan seterusnya, sehingga ini merupakan suatu hal yang biasa menurut mereka. Bahkan pernah ada orang yang sendiri dia mengabarkan pada saya, ya. Orang ini bukan keluarganya sama sekali, bukan keluarganya. Ya. Hanya saja si fulan ini dia diangkat oleh keluarganya, ya. Oleh keluarga perempuan ini diangkat sebagai anak angkat. Ya, diangkat saja sebagai anak angkat saja. Nah, tapi tidak punya hubungan sama sekali. Sehingga apa? Karena kebiasaan berjalan dengan wanita ini, Kadang tidur bersamaan tanpa ada sama sekali syahwat. yakni tanpa ada keinginan kepada wanita. Sama sekali. Nah, tidak ada keinginan untuk berzina. Seakan-akan betul adiknya. Mati sudah. Hati tersebut. Ya. Menganggap suatu perbuatan masjid sebagai suatu perbuatan yang sudah lumrah. Nah, bukan suatu yang apa-apa lagi. Jadi ini sangat berbahaya, kawan. Ini menunjukkan bahwa makalah ini ini berasal dari orang yang hatinya sudah mati. Kama qala syair sebagaimana di, diucapkan oleh syair, salah seorang syair. Man yuhin yashulul hawanu alaihi. Barang siapa yang menganggap enteng satu perkara, maka akan mudah kehinaan itu terhadap dia. Mali jarhin bimayitin ilamu. Orang yang sudah mati, itu tidak akan merasakan sakit terhadap luka yang dia miliki. Kata beliau. Maksudnya apa? Orang yang sudah mati hatinya, itu tidak akan merasakan sesuatu yang seperti dialami oleh ahlul iman yang mereka ini mukmin yang begitu terjerumus ke dalam perbuatan maksiat merasakan sakit tapi orang sudah terbiasa sudah ini merasakan atau menganggap ini adalah perbuatan yang biasa falladhi yaqulu maka orang yang mengatakan niyati thayyibatun niat saya adalah baik wala ya'malul a'mala dan dia tidak beramal dengan amalan yang soleh niyatuhu talifatun mayyitah maka niatnya itu adalah binasa dan niatnya itu sudah mati, bangkai. Wa alaihi bi islahiha, maka hendaklah dia memperbaiki niatnya itu kembali. Fa innallaha yaqul, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian melakukan perbuatan yang baik, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Wahakada. Dan demikianlah. Yujadu inda katsirin minan minan nas kita menemukan banyak sekali mayoritas dari kalangan manusia. Ikhtilatul akarib. Para karib kerabat mereka bercampur baur. Alladzina laisu bimaharim. Yang mereka ini bukan mahram antara satu dengan yang lainnya. Tapi karena sudah biasa bertemu antara satu dengan yang lainnya. Bercanda antara satu dengan yang lainnya. Berjabatan tangan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ini merupakan perkara yang wajar menurut mereka. Ka'akhir zauji. Seperti saudara uh, suami bizaujati akhi. Ya, itu bergabung dengan istri saudara yang lain. Ini seakan-akan biasa. Dianggap mahram, ya, antar ke sana kemari, berboncengan ke sana kemari, dianggap seperti mahramnya. Wakat bil ammi m ammihi, seperti anak paman seorang dengan anak perempuan dari paman yang lain. Ini bergabung pula, dianggap seakan-akan itu keluarga dan mahram mereka wallahu musta'an. Wa dan demikianlah Wa kullu hadha min khutuwati syaitan. Dan ini semua dari langkah-langkah syaitan. Dan saya kira insyaallah sampai di sini dulu yang kita bahas dan yang kita bacakan dari kitab Nasihatil Nisa ini. Semoga apa yang kita bacakan ini bukan hanya sekedar teori yang kita bacakan saja, akan tetapi yang paling penting bagi kita adalah mengamalkan. Kita melihat kondisi kita sekarang ini waliyadzubillah mungkin disebabkan karena kelemahan iman kita terkadang ada suatu kemungkaran yang kita tidak mampu untuk menghindarinya Allah musta'an kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa wasallam saya kira insyaallah sampai di sini yang kita bacakan dari nasihat nisa Semoga dapat memberikan manfaat pada kita terutama bagi diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa